bismillah. Nisyan ya. Nisyan artinya kok berubah? Nisyan artinya lupa. Jadi hendak makan datang nisyan, lupa Lalu dia tidak mengucapkan bismillah. Makanya manusia itu bahasa Arabnya apa? Anas. Nas itu diambil dari kata nasiya yansa. Nasun diambil dari kata nasiya yansa. Yang artinya adalah secara asal manusia itu adalah lupa, suka suka lupa. Nasun atau nasin itu adalah isim fa'il. Nasin, orang yang lupa. Terjemahnya pun manusia ya. Ada yang mengatakan ma itu isim mausul, nusia fi'il madi majhul. Sesuatu yang dilupakan. Manusia. Manusia. Nusia adalah is eh, fi'il madhi majhul artinya dilupakan, sesuatu yang dilupakan. Tatkala dia memulai makan dan dia lalai atau lupa, lalu dia tidak mengucapkan bismillah, kemudian dia mengingat di pertengahan makan bahwasanya dia lupa, langsung dia mengucapkan bismillah. Bismillah awalahu wa akhirahu. Kemudian seandainya dia mengatakan demikian di tengah makannya, maka tercapailah keberkahan dalam makanan tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini sangat penting dikarenakan makan adalah eh, apa namanya? kebutuhan primer, kebutuhan pokok manusia, maka tatkala kita makan dan menginginkan keberkahan dari makanan tersebut, maka selalu dimulai dengan bismillah. Kalau kada ingat maka ucapkan bismillah awwalahu wa akhirahu agar makanan tersebut menjadi keberkahan untuk kita. Yang sedikit makanan tersebut kita baca bismillah ternyata mengenyangkan. Yang sedikit kita baca bismillah ternyata makanan tersebut membawa kita dalam kemudahan beribadah. Dikarenakan kita membaca bis bismillah. Dan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kalau kita membaca bismillah terhadap suatu makanan, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada makanan tersebut. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Kemudian langsung ke 1990. Qala imam Tirmidzi haddatsana Abdullah ibn Sabbah al-Hashimi al Basriyyu. Qala haddathana Abdul A'la an Ma'mar an Hisham ibn Urwah an abihi an Umar ibn Abi Salamah annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu ta'amun faqala udnu ya bunayya fasammillahi ta'ala wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Imam Tirmidzi berkata Abdullah ibn Sabbah al-Hashimi al-Basri bercerita kepada kami, dia berkata, Abdul A'la bercerita kepada kami dari Ma'mar, Ma'mar bin Rashid, Ma'mar bin Rashid, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Urwah, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya berarti dari dari Urwah. Urwah ini adalah seorang tabi'in termasuk uh, ulama fakihnya dari golongan tabi'in dan termasuk tujuh fukaha as Tujuh fukaha dari kalangan tabi'in. Urwah bin Zubair bin Awam. Jadi anaknya Zubair bin bin Awam. Kalau di Syiar Alamin Nubala disebutkan terjemah beliau Imam Zahabi menyebutkan Urwah ibnu Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urwah ibnu Hawari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Urwah anaknya penolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Zubair bin Awam Rasul sebutkan dengan Hawari penolong. Kenapa? Ada yang tahu alasannya lah. Kenapa Imam Zahabi menyebutkan Imam eh, Zubair bin Awam disebut dengan penolong? Rasul pernah mengatakan setiap nabi itu ada penolong dan penolongku adalah eh, Zubair bin Awam. Apa wakilah? Kenal orang Ansar, bukan itu. <laughs> Jadi ceritanya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam eh, ingin mengintai musuh di peperangan Ahzab, di peperangan Ahzab atau Khandaq. Kemudian Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, siapa yang ingin atau mau mengintai gerak-gerik musuh di sana. Padahal ketika itu musim dingin. Maka yang mengangkat adalah Zubair bin Awam. Kemudian Nabi mengatakan, setiap nabi itu memiliki penolong dan penolongku adalah Zubair bin bin Awam. Dari abahnya berarti Urwah bin Zubair. Dari Umar bin Abi Salamah. Nah, Umar bin Abi Salamah, Abu Salamah adalah suaminya Ummu Salamah. Setelah Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah dinikahi siapa? Rasulullah SAW. Nah, berarti Umar ini siapanya Nabi? Ya, anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Robi bun Nabi, anak tirinya Nabi sallallahu Abu Salamah, nama beliau Abdullah bin Abdul Asad. Abu Salamah namanya Abdullah bin Abdul Asad. Nah, jadi orang Arab itu terkadang mereka menamakan seseorang atau anak mereka di masa jahiliyah dengan nama-nama yang menunjukkan kebanggaan, penghambaan kepada sesuatu yang dibanggakan. Abdul Asad, apa artinya Abdul Asad? Asad singa, abdunnya hamba singa. <laughs> Abdullah bin Abdul Asad. Ada Abdul Syamsi, hambanya matahari. Ada Abdul Dar, hambanya Dar. Dar itu negeri atau bangunan. Ada Abdul Uzza, ngeri lagi. Uzza itu nama berhala <laughs> yang terbesar eh, di Jazirah Arab. Ada empat kan? Uzza, Lata, Manat dan Hubal. Abdul Uzza menamakan anak dengan hamba si berhala. Dari Umar bin Abi Salamah bahwasanya beliau menemui Rasulullah SAW dan di samping Nabi ada ada makanan. Wa indahu ta'amun dan di sampingnya ada makanan. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? alaihi wasallam? Udunu ya bunayya. Ini panggilan Rasulullah SAW alaihi wasallam kepada anak sekalipun bukan anak beliau. Udunu ya bunayya, mendekatlah wahai anakku. Dan kalimat bunayya ini semakna dengan ibni. Kan anak anak itu bahasa Arabnya apa? Ibnun. Kalau anakku ibni. Wahai anakku. Baitun rumah, rumahku baiti. Ibnun ibni. Tetapi Rasul mengungkapkan dengan kalimat bunayya. Dan bunayya ini adalah kalimat yang menunjukkan paling sopan atau paling ramah yang diucapkan. Kalau abun, kalau ayah kan ayahku abi. Kalau yang paling ramah, paling sopan memanggil dengan Abu Ya. Abu Ya. Ibnun, Ibni, Bunayya. Abun, Abi, Abu Ya. Itu ungkapan yang paling sopan. Ya Bunayya, wahai anakku. Kata Rasulullah SAW terdapat di surah Luqman ya. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya wahai anakku memanggil dengan ungkapan yang paling halus. Mendekatlah wahai anakku fasamillahi taala lalu ucapkanlah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada di hadapanmu ya. Di sini ada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memanggil dengan panggilan yang paling lembut bacalah bismillah makan dengan tangan kanan dan memakan makanan yang ada di di hadapan dan kalimat yamin kanan ya itu termasuk lafaz yang Allah muliakan di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah memang eh, Allah memanggil atau menyandarkan penduduk surga dengan sebutan ashabul yamin. Ashabul yamin. In kana min ashabil yamin di surah Al-Waqiah. In kana min ashabil yamin. Jika mereka adalah golongan kanan, nah maksudnya adalah penduduk surga. Ya, jadi kanan itu adalah lafaz yang dimuliakan. Allah menyandarkan atau memanggil penduduk surga dengan sebutan ashabul yamin, golongan kanan. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan qad sabaqa iradu hadzal hadis min wajhin akhar wa tabihi fi hadhi tarjamah min ajli tasmih dan dan sungguh telah berlalu datangnya hadis Bismillah. Ya, kita sambung. Kata Syekh Abdul Razak, hadis ini telah disebutkan sebelumnya sebelumnya dari jalan yang berbeda. Tetapi penulis menyebutkan kembali di sini karena di dalamnya ada perintah menyebutkan bismillah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga adab makan dalam hadis ini. Jadi termasuk uh, perkara yang paling banyak adabnya atau etikanya adalah makan. Ya, itu termasuk yang paling banyak menunjukkan makanan itu adalah sesuatu yang paling paling penting. Kemudian di sini disebutkan tiga adab. Yang pertama membaca bismillah, yang kedua makan dengan tangan kanan. Nah, jadi makan dengan tangan kanan memang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan wajib. Tapi Imam Syafi'i mengatakan apa Bu Akila? Makan dengan tangan kanan wajib. Iya, Imam Syafi'i tangan dengan tangan kanan beliau mengatakan hukumnya adalah wah, wajib. Kemudian memakan dengan makan makanan yang ada di di hadapan. Nah, ini seandainya kasusnya makanan tersebut sama di hadapan kita wadi bingka, di situ bingka juga. Maka jangan mengambil yang ada di melampaui di hadapan. Nah, itu dia. Karena ada, ada beberapa kemungkinan ya alasannya. Satu bisa orang itu orang yang ada di eh, samping-samping kita, teman-teman kita ya taqazzar, merasa tidak enak dengan pemandangan kita. Makan sudah ada di hadapan yang sama, ambil pulang yang, yang di hadapan yang lain. Atau itu juga menunjukkan su'ul mu'asyarah, buruknya pergaulan, buruknya akhlak ya. Atau juga menunjukkan kalau seseorang itu makan kemudian mengambil yang di hadapan yang lain, menghilangkan sifat muruah, menghilangkan sifat muruah. Muruah artinya adalah wibawa, menghancurkan wibawa kita. Ini di hadapan makanan sudah ada yang sama, di hadapan mengambil lagi ya. Seakan-akan kawan ini mengatakan rakusnya, Bang, di hadapan masih ada, mengambil pulang yang di tempat yang lain. Nah, tapi beda halnya kalau seandainya makanannya berbeda-beda. Nah, ini ada ayam, ini ada kambing, ini sapi, ini dendeng. Kalau kita ingin, maka silahkan. Itu lain lain hal. Tapi kalau sama maka jangan mengambil kemana-mana cukup yang ada di di hadapan. Kemudian kita baca penjelasan Syaikh Abdul Razak. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, "Udnu ya bunayya, mendekatlah wahai anakku." Fihi bayanun lilutfi sallallahu alaihi wasallam muhusni husni Fa innaka idza qulta liman laysa min abna'ik ya bunayya sya'ara bi lutfika ma'ahu wa rahmatika bihi. Nah, ini sangat bagus. Uh, perkataan Rasulullah sallallahu mendekatlah wahai anakku ini menunjukkan menjelaskan lemah lembutnya Nabi dan bagus pergaulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang ada di sekitar beliau. Nabi memanggil dengan sebutan wahai anakku. Maka sesungguhnya engkau jika engkau mengatakan atau memanggil kepada orang yang bukan anakmu dengan panggilan ya bunaya, maka anak tersebut merasakan kelemah lembutanmu dan kasih sayangmu. Anak-anak SD misalnya kita panggil nak sini nak. Nah, pastinya himung. Ya, pastinya su suka. Anakku pulang, anak kami Ananda sekalipun dia bukan anak anak kita. Boleh kita memanggil seseorang dengan sebutan anakku sekalipun bukan anak kandung kita. Dan ini termasuk apa namanya? Eh, ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan beliau praktekkan sendiri kepada Umar bin Abi Salamah tadi. Sekalipun bukan anak kandung, beliau memanggil dengan sebutan ya bunayya, wahai anakku. Dan ini menunjukkan, nah kata Syekh Abdul Razak, bolehnya kita memanggil anak yang bukan anak kandung kita dengan panggilan tersebut. Lalu kita mengatakan kepada anak yang kecil, ya bunayya. Dikarenakan kita menyayangi dan mu'anasah. Di sini disebut dengan mimbabi talattuf wal mu'anasah. Karena kita berlemah lembut kepada dia dan ramah terhadap dia. Jadi berlaku, apa namanya mengamalkan sifat ramah itu bukan cuma kepada orang yang dewasa, orang yang tua kada, tetapi kepada yang muda, anak kecil pun kita diperintahkan untuk bersikap ramah. Salah satunya adalah memanggil dengan sebutan anakku, pamanku, kaiku, ayahanda, nah itu bagus. Itu termasuk kalimat-kalimat yang menunjukkan kasih sayang dan sikap ramah. Nah, oleh karena inilah Al-Imam Al-Bukhari membuat bab di kitab Adabul Mufrad. Ya, di kitab Adabul Mufrad dengan judul Qaulur Rajul lis Ya Bunayya. Perkataan seseorang kepada anak kecil dengan sebutan ya bunayya wahai anakku sekalipun anak tersebut bukan anak kandung kandung kita. Kemudian jadi di hadis ini memiliki beberapa uh, etika dalam makan ya. Yang pertama adalah mengucapkan bismillah, yang kedua makan dengan tangan kanan, yang ketiga makan dengan makanan yang ada di hadapan. Kemudian faedah yang berikutnya termasuk lembah lembut dan bersikap ramah dengan memanggil anak kecil dengan sebutan anakku dan itu dibolehkan dan juga Al-Imam Al-Bukhari menunjukkan atau membuat sebuah bab di kitab beliau ada bermufrad dengan judul Qaulur Rajul lis Ya Bunayya. Kemudian ini masih ada beberapa hadis lagi. Langsung ke hadis 191. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Sufyan al tsauriyyu an Abi Hashim an Ismail ibn Riyah an abihi Riyah ibn Abidah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ta'amihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin Berkata Imam Tirmizi Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami dia berkata Abu Ahmad Az-Zubairi Abu Ahmad Az-Zubairi, nama asli beliau Muhammad bin Abdullah. Abu Ahmad Az-Zubairi, Muhammad bin Abdullah. Bercerita kepada kami dia mengatakan Sufyan Ats-Tsauri Amirul Mukminin fil hadis. Sufyan Ats-Tsauri bercerita kepada kami dari Abu Hisham. Abu Hisham nama asli beliau Yahya bin Dinar. Abu Hisham Yahya bin Dinar. Dari Ismail bin Riyah dari abahnya Berarti dari dari Riyah. Ismail mengambil dari abahnya yang bernama Riyah. Keindahan sanad ini, hadis ini diriwayatkan dari anak kepada abahnya. Dari Riyah bin Ubaidah dari di sini Abidah ya. Ini Ubaidah. Nah, salah Pak. Dari Riyah bin Abidah bukan Ubaidah. Abidah. Di sini Ubaidah pian ganti Abidah di Latinnya. Di Latinnya Ubaidah Abidah yang benar. Dari Riyah bin Abidah dari sahabat Abu Sa'id al khudriyi Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dia mengatakan, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selesai makan, beliau membaca Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan, minum dan menjadikan kami sebagai orang-orang yang muslim. Tetapi hadis ini dinilai lemah oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala ya. Tetapi yang ulun kada tahu riwayatnya kalau doa makan itu doa sapu jagat. Adakah pian pernah misalnya riwayatnya walaupun lemah misalnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan itu yang masyur Dan kalau mengajarkan anak biasanya itu di sekolah-sekolah bahwa doa hendak makan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita mempelajari tadi di sini kalimatnya kalau ingin memulai makan maka baca bismillah. Maka baca bis bismillah. Yang masyhur di tengah-tengah kita dan anak-anak diajarkan di sekolah-sekolah Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan ulun tidak tahu dan ulun tidak mengetahui riwayat hadis tersebut. Adapun bacaan setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin ini dinilai lemah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Jadi di sini nanti ada disebutkan lagi dua riwayat yang sahih tentang doa setelah makan. Ya, selain ini. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa muslimin. Maksudnya adalah ay alhamdulillahilladzi manna alaina bihadat ta'am. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kami dengan makanan ini. Jadi kita mengakui bahwasanya makanan itu adalah sebuah nikmat dan nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalimat ulun ingin menjelaskan sedikit tentang kalimat alhamdulillah. Artinya apa alhamdulillah? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kalimat alhamdulillah ya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di Syarah Arba'in An-Nawawi Makna alhamdulillah alhamdu segala pujian itu adalah wasful mahmud bil kamal ma'al mahabbah wa ta'zim. Wasful mahmud bil kamal ma'al mahabbah wa ta'zim. Kalimat alhamdu segala puji maksudnya adalah kata beliau mensifati zat yang dipuji yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan menyebut e, mensifati zat yang dipuji yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah berarti kita memuji Allah dengan segala kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memujinya pun memuji Allah Subhanahu wa taala ma'al mahabbah wa ta'zim disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Kita memuji Allah dengan segala kesempurnaan Allah dan pujian kita didasari cinta dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada Seseorang yang memuji seseorang bukan karena cinta. Seperti raja yang suka zolim. Kemudian kita ambung-ambung supaya kita kadang-kadang kezolimannya. Berarti kita memuji bukan karena didasari karena cinta dan menghormati si raja tadi. Tapi karena takut kezoliman dia. Tetapi makna Alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kesempurnaan Allah disertai kita mencintai dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan memujinya bukan karena kada cinta, bukan. Kalau kepada makhluk bisa kita memuji pada kita kada kada kutuju lawan inya. <laughs> Hanya mambung aja misalnya bisa. Nah itu bukan alhamdu namanya. Ya. Itu kalimatnya bisa madah. Madah artinya memuji. Kalau madah bahasa Arabnya madaha itu memuji bisa dia memuji bukan karena cinta dan menghormati orang tersebut. Ya. Tapi kalau alhamdu itu pujian dengan segala kesempurnaan Allah kita memuji karena didasari cinta dan menghormati dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna alhamdulillah. Kemudian kata Syekh Abdul Razak melanjutkan dan juga segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kita dengan minuman ini dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang muslim. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar bahwasanya seorang hamba dia menjadi muslim dari agama ini yaitu agama Islam dan kemudian dia memiliki makanan yang dia makan dan minuman yang menghilangkan dahaga dahaga dia. Jadi bentuk kenikmatan berupa yang pertama yang paling agung adalah menjadikan kita sebagai seorang muslim, kemudian yang kedua memberikan makanan dan minuman, ini adalah nikmat yang paling besar. Kemudian kata Syekh Abdul Razak dan sungguh telah datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam hadis-hadis atau sigat-sigat yang menunjukkan Eh, berupa doa alhamdulillah dengan bermacam-macam. Jadi ada eh, doa setelah makan itu bermacam-macam. Ada alhamdulillah ini, ada alhamdulillah itu nanti disebutkan di dua, di dua riwayat yang berikutnya. Kemudian kata Syekh Abdul Razak mengatakan, seandainya seseorang, seseorang mengatakan setelah makan alhamdulillah, maka itu sudah cu cukup. Ya, ini kan lemah. Alhamdulillah ladzi at'amana wa saqana wa ja'ana muslimin. Seandainya seseorang itu makan, kemudian setelah makan mengucapkan alhamdulillah, maka dia sudah cukup. Kemudian dua riwayat yang setelahnya yang sahih kita baca. Hadis nomor 192. Berkata Imam Tirmidzi, Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, dia berkata Yahya bin Sa'id bercerita kepada kami, dia berkata Saur bin Yazid bercerita kepada kami dari Khalid bin Ma'dan dari Abu Umamah. Abu Umamah itu ada dua. Ada Abu Umamah bin Sahal, ada Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah di sini adalah Abu Umamah, Abu Umamah Al-Bahili. Al-Bahili. Nama asli beliau Sudai bin Ajlan. Sudai bin Ajlan. Ada Abu Umamah bin Sahal, ada Abu Umamah Al-Bahili. Kalau di sini Al-Bahili. Nama asli beliau Sudai bin Ajlan. Sudai bin Ajlan. Dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika meja makan diangkat berarti sudah selesai makanan. Dari hadapan beliau maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghaira muwadda wala mustagnan anhu rabbana. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kita amalkan yang lebih panjang. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ghaira muwadda wala mustagnan rabbana wala mustagnan anhu rabbana. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan eh, sahabat Abu Muhammad mengatakan, apabila diangkat meja makan dari hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah apabila Rasul Shallallahu alaihi wasallam selesai makan. Kalau Nabi selesai makan, maka para sahabat memulai untuk mengangkat meja makan dari hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan bacaan tadi. Nah, faedah yang pertama adalah dari hadis ini, wa yustafadu minhu annal ma'idata turfa'u indal faraghi minha wala tutrak. Kata Abdul Razak, faedah pertama adalah dari hadis ini bahwasanya meja makan itu diangkat setelah selesai makan dan jangan dibiarkan terbuka. Kalau meja makannya ha, halus, kalau panjang kan ngali. <laughs> Minimal kalau seandainya kita selesai makan, dan makanan masih ada di atas meja, maka ditutup. Maka ditutup makanan tadi. Apa bahasa, bahasa Banjarnya yang menutup Tudung ya, dengan tuh tudung. Dan jangan membiarkan makanan itu ter terbuka. Beda halnya kalau meja makannya halus. Kalau halus maka kita bereskan, kita tutup. Jangan dibiarkan ter terbuka. Kemudian doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah selesai makan, Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban. Maksudnya adalah ay alhamdulillahi hamdan mausufan bil kasrah wat tayyib. Jadi makna katsiran tayyiban kita memuji Allah dengan pujian yang sifatnya banyak lagi baik. Sifatnya sifat pujian tersebut banyak kemudian lagi bah, baik. Jadi kenakan ada orang memuji sebujurnya bukan pujian baik <laughs> tapi orang itu tak ambung sendiri. Iya. Itu seperti itu. Jadi eh, berbeda memuji kita dengan memuji makhluk ya. Kadang pujian makhluk yang datang dengan kita hakikatnya bukan pujian. Bisa adalah hinaan, teguran ya. Tapi kalau kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka pujian Allah katsiran thayyiban, banyak lagi bah, baik. Kemudian makna thayyib lagi disebutkan oleh Syekh, wa thayyib huna yusyir binazahati hadzal hamdi wa naqaih. Dan thayyib yang maknanya baik ini isyarat atau menunjukkan bersihnya dan sucinya pujian Allah Subhanahu wa taala ya bukan karena ingin apa namanya takut kezaliman Allah tidak kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena tahu pujian tersebut murni bersih untuk Allah Subhanahu wa taala dan kita memuji berdasarkan cinta dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala hamdun munazzahun anir riya was sum'ah Nah, maknanya yang berikutnya adalah pujian tersebut disucikan dari ria dan sum'ah. Ria ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka pujian tersebut suci baik dari ria dan sum'ah. Jadi kalau kita memuji bukan karena ingin didengar orang, bukan di ingin dikatakan orang kita adalah ahli memuji, ahlul hamdi tidak. Tetapi pujian Allah itu harus baik, maksudnya adalah juga disucikan dari riya dan sum'ah. Fala yuradu bihi illallah wa taqarrub ilaihi, maka tidak diinginkan dari pujian tersebut kecuali karena Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan Nabi mubarakan fih yang diberkahi di dalamnya. Al-barakah maknanya adalah sabatal khair al maujud waziyadatahu wa nama'ahu. Ta'ni thabatal khair al-mawjud waziyadatahu wa nama'ahu. Jadi maksud dari makanan yang diberkahi kata Syekh Abdul Razak maksudnya adalah thabatal khairil mawjud. Adanya kebaikan tetapnya kebaikan yang ada. Artinya makanan tersebut memberikan kita keba kebaikan. Kenyang pun termasuk kebaikan makanan. Segenggam saja kita makan nasi, tapi kita membaca bismillah diakhiri dengan alhamdulillah, maka akan memberikan manfaat dari makanan tersebut kepada kita, mengenyangkan misalnya. Maka itu termasuk sabatul khairun maujud, adanya atau tetapnya kebaikan yang yang ada berupa keberkahan. Dan juga dan bertambahnya dan berkembangnya makanan ter tersebut. Jadi keberkahan dalam makanan adalah tetapnya kebaikan yang ada di makanan tersebut bertambah dan dan ber, berkembang. Ya, itu maksud dari keberkahan dalam dalam makanan. Kemudian Rasul juga mengatakan ghaira muwadda wala mustagnan anhu rabbana. Di sini diterjemahkan dengan apa? Tanpa terpisah, tanpa berpisah dan tidak merasa cukup darinya. Ini kurang cukup terjemahnya. Jadi makna yang benar dari kalimat ghaira muwadda adalah ghaira muwadda Ghairu muwadda apa muwaddi? Muwadda ya. Ini salah cetak juga ini. Di sini muwaddi. Ghairu muwadda hadzal hamdi. Maksudnya adalah ghairu matruk hadzal hamdi. Ghairu muwadda artinya adalah pujian ini tidak ditinggalkan. Kita memuji Allah maka pujian tersebut tidak ditinggalkan. Ghairu muwadda yang pujian Allah, pujian ini tidak ditinggalkan. Wala mustaghnan anhu dan juga tidak. Nah, Apa makna mustagnan anhu? Maksudnya adalah Mana tadi menulis oh ya. Wala mustagnan anhu maksudnya adalah ghair matrukir kirrogbah fi ma indahu fala yud'a illa huwa wala yutlabu illa minhu. Kan di sini diterjemahkan dengan kalimat tidak merasa cukup darinya. Makna yang benar adalah ghair matrukir ragbah fima indahu. Keinginan kita kepada apa yang di sisi Allah, keinginan kita kepada apa yang di sisi Allah tidak ditinggalkan. Tidak meninggalkan keinginan kita apa yang ada di sisi Allah. Maka tidaklah kita berdoa kecuali kepada Allah. Itu maksudnya. Maksud dari wala mustagnan. Tidak meninggalkan keinginan memiliki apa yang ada di sisi Allah tidak meninggalkan keinginan memiliki apa yang ada di sisi Allah. Itu maksud dari wala mustagnan. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dan Muslim. Jadi ini adalah uh, doa setelah makan yang sabit, yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi seandainya alhamdulillah saja sudah cukup. Tetapi kita amalkan agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari dari ilmu. Kemudian yang berikutnya Hadis yang nomor 193 Masih ada dua hadis lagi Alun ya, Cepati Berkata Imam Tirmidhi Haddasana Abu Bakar Muhammad ibnu Aban Qala haddasana Waqi an Hisham ad-Dastuwai an Budail bin Maisarah al-Uqayliyi an Abdullah bin Ubaid bin Umair an Ummi Kulthum an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu at-ta'ama fi sittatin min ashabih fajaa a'rabiyyun faakalahu bi luqmataini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law samma lakafakum Imam Tirmizi mengatakan Abu Bakar Muhammad bin Aban bercerita kepada kami dia berkata Waqi bercerita kepada kami Waqi bin Jarrah gurunya Imam Syafi'i dari Hisham ad Nah, ini di di sini dair ya. Pencoret ganti dari. Dari Hisham ad dari Budail bin Maisarah al-Uqaili. Maisarah nama laki-laki ya. Dari Budail bin Maisarah al-Uqaili. Maisarah nama laki-laki. Dari Abdullah bin Umair dari Ummu Kulthum. Siapa Ummu Kulthum? Cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan bersama enam orang sahabat. Lalu tiba-tiba datanglah orang Arab Badui dan langsung makan dengan suapan sekaligus. Berarti kada membaca bis bismillah. Apa reaksi Nabi? Maka Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang ini membaca bismillah, maka makanan ini akan cukup untuk kalian. Berarti ini menunjukkan makanan tersebut banyakkah sedikitkah? Sedikit. Kemudian sikung pulang kadang baca bismillah maka tidak cukup. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak langsung saja. Perkataan Aisyah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasanya makan bersama enam orang sahabatnya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam makan bersama-sama dengan sahabatnya dengan satu piring, dengan satu piring. Tapi di sini tidak disebutkan makna satu piring lah. Satu piringnya pian coret, satu piringnya pian coret. Di sini di bahasa Arabnya tidak menunjukkan makan satu piring. Ishtaraku ma'ahu fi tanawulit ta'am. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya bersama-sama dalam makan. Itu maksudnya tidak ada menunjukkan makna satu piring. Jadi ini kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau makan di luar makan bersama para sahabat. Ulun lupa kalau kada sahabat Abu Hurairah atau Abdullah bin Umar kalau makan itu mencari kawan. Dan kawannya adalah orang fakir miskin. Jadi kada makan kecuali mencari kawan yang fakir atau miskin. Makan diimbai ya. Dan juga termasuk bab sebelumnya bahwasannya bahwasanya termasuk mendapatkan keberkahan dalam makanan, makanan be, beimbai, makanan bersama. Ada anak belum makan, kita bawahi makan. Istri, mertua, ajak makan sama-sama. Termasuk mendapatkan keberkahan dalam makanan-makanan yang diimbai Kemudian saat Nabi bersama enam sahabat ini makan bersama-sama, tiba-tiba datanglah orang Arab Badui langsung memakan dengan dua suapan. Maka Rasul mengatakan, seandainya dia membaca bismillah, maka makanan tadi cukup untuk kalian. Kenapa? Karena tidak mengucapkan bismillah terhadap makanan itu adalah sebab hilangnya keberkahan makanan tersebut. Yang sedikit tidak kenyang, asalnya sedikit itu mengenyangkan karena membaca bismillah, tetapi karena tidak membaca bismillah satu saja maka tidak cukup. Maka sedikit makanan disertai membaca bismillah itu akan mendapatkan keberkahan bagi si si hamba tersebut. Dan makanan banyak tapi tidak membaca bismillah itu sebab hilangnya keberkahan dari makanan tersebut. Nah, kan enam orang tadi membaca bismillah. Satu saja maka tidak cukup. Makanya misalnya kalau kita makan bersama-sama, itu para ulama menganjurkan untuk menyaringkan bismillah agar yang lain mendengar. Sebutkan kemarin oleh Imam Nawawi bahwasanya kalau misalnya kita makanan beimbai, ya, maka kita menyaring bismillah ajar kita. Supaya kawan nang dihiga, oh ini iya, baca bismillah ajar. Supaya ingat Kan kalau kita makan bersama, seikung saja tidak membaca bismillah, maka barokahnya berkurang. Maka barokahnya ber, berkurang. Kita ingatkan agar membaca bismillah. Kemudian hadis yang terakhir 194. Hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Hannat wa Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Usamah an Zakaria ibni Abi Zaidah an Sa'id ibn Abi Burdah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal aklata aw yashraba syarbata fayahmaduhu fayahmadahu 'alaiha Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim hadisnya sahih Berkata Imam Tirmidzi menceritakan uh, e, Hannat bin Sari Hannat bin Sari bercerita kepada kami dan juga Muhammad bin Ghailan mereka berdua mengatakan, menceritakan kepada kami Abu Usamah. Abu Usamah nama aslinya Hamad bin Usamah. Hamad bukan Muhammad ya, Hamad bin Usamah. Dari Zakaria bin Abi Zaidah dari Sa'id bin Abi Burdah. Abu Burdah ada yang mengatakan nama beliau adalah kunyah beliau. Abu Burdah nama beliau adalah kunyah beliau. Ada yang mengatakan namanya Harith, ada yang juga mengatakan namanya Amir. Dan Abu Burdah anaknya Abu Musa al Ashari. Abu Burdah anaknya Abu Musa al Ashari. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini juga termasuk sebab mendapatkan keridhaan dari Allah. Caranya adalah sesungguhnya Allah benar-benar ridho kepada hamba yang makan suatu makanan atau minum suatu minuman kemudian dia membaca hamdalah yaitu alhamdulillah setelah makan tadi. Nah, jadi ini termasuk hal yang paling penting dalam makan kalau setelah makan membaca bismillah agar kita mendapatkan keridoan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Masya Allah Sudah makan nyaman, Kemudian kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pian lihat konteks Arabnya, Rasul mengatakan innallaha la yardo. Ada dua taukid, ada dua penguat. Pertama kalimat inna, kedua kalimat la, Layar yardo. Maka terjemahnya sudah benar di sini, sesungguhnya Allah benar-benar ridho. Nah, sudah sungguh benar-benar ridho pulang. Ada dua tau taukid. Sesungguhnya Allah benar-benar ridho kepada hamba yang makan suatu makanan atau minum suatu minuman lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langsung kita baca. Penulis mengakhirkan hadis ini di akhir pembahasan bab ini karena di dalamnya dijelaskan pahala dari membaca alhamdulillah setelah makan dan minum. Apa ganjarannya? yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mengucapkan alhamdulillah juga karena kita bersyukur diberi makan. Sedangkan cara mengucapkan alhamdulillah atau hamdalah ada beberapa cara yang sebagian sudah disebutkan di depan. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu muwadda' wala mustaghnan anha rabbana. An anhu apa anha? anhu ya, wala mustaghnan anhu rabbana. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Razak, sedangkan cara mengucapkan alhamdulillah ada beberapa cara yang sebagian sudah disebutkan di depan. Seandainya hanya mengucapkan alhamdulillah, maka itu sudah memperoleh pokok dari sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita cuma meringkas alhamdulillah, tapi kita amalkan semuanya minimal satu kali. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita sudah menyelesaikan tentang bacaan-bacaan yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebelum dan setelah makan. Kalau sebelum makan baca bismillah, kalau setelah makan baca alhamdulillah atau riwayat yang lain tadi yang kita sebutkan. Wallahu alam bisawab. Kemudian nanti kita di bab ke-29 membicarakan hadis-hadis tentang qadah. Qadah Rasulullah. Qadah itu adalah wadah minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam.